Kenikmatan yang sangat besar dan sangat banyak. Di antaranya nikmat yang paling tingginya, nikmat hidayah di dunia. Nikmat risalah agama yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Dan kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menerima hidayah tersebut. Sehingga kita menjadi muslimin, mukminin kita menjadi seorang pengikut sunnah, pengikut tauhid, pengikut agama Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini kenikmatan yang tidak terhingga. Betapa banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Dan kita selalu berharap semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Namun kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang namanya kenikmatan kalau kemudian tidak disyukuri, maka na'udzubillah. Bisa jadi Allah cabut kembali. Yang namanya kenikmatan adalah perkara ujian yang harus kita syukuri. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan aku tambah kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kau muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah kenikmatan yang ada yang Allah telah berikan pada satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali. Mereka sendiri yang merubah kenikmatan tersebut menjadi nikmat, menjadi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengingkari an'umillah, ketika mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala Wahuwa arhamur rahimin atas kenikmatan yang sangat besar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wama wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan ini. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kenikmatan dari Allah, tentunya kita nggak akan menjadi orang-orang mukmin. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang berjalan di jalan ini. Kau muslimin yang saya hormati. Yang namanya syukur. Selain ucapan Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Juga harus membuktikan. Dengan keyakinan kita bahwa ini dari Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Kita yakini. Dan kita buktikan dengan amalan-amalan kita bahwa inilah jalan yang paling benar, inilah jalan yang paling lurus, jalan tauhid, jalan la ilaha illallah, jalan yang mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan juga jalan sunnah, jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang harus kita yakini dalam hati. Alhamdulillah. Ini adalah al-haq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada ajaran siapapun yang kita ikuti kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak mengikuti hawa. Kita tidak mengikuti perasaan fulan wa fulan. Kita tidak mengikuti perkara-perkara yang diucapkan oleh manusia manapun kecuali sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kau muslim yang saya hormati. Allah turunkan kebenaran dengan bukti-bukti. Allah turunkan kebenaran dengan pasti. Allah turunkan kebenaran dalam Al-Quran yang tidak berubah sedikit pun sampai hari ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la raiba fi, wala syakka fi, wala miryata fi. Dan juga Allah mengutus Rasulnya. Nabiul Rahmah. Al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi yang juga diutus oleh Allah dalam keadaan semua manusia kenal bahwa beliau adalah seorang yang amin sejak kecilnya. Maka ketika Rasulullah SAW mencapai umur yang paling mapan yaitu umur 40 tahun, maka diutus oleh Allah sebagai Rasul dan menyampaikan kebenaran. Maka masyarakat Arab semuanya mengakui bahwa tidak mungkin seorang yang sejak mudanya jujur, terpercaya, tidak pernah berdusta, tiba-tiba ketika tua berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan oleh mereka-mereka orang-orang Arab, bahkan orang-orang yang sangat jelas kekafirannya. Seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham juga menyatakan sungguh aku tidak mengingkari apa yang dibawanya. Bagaimana mungkin ketika muda dia tidak pernah berdusta pada manusia, Tiba-tiba ketika tua, dia berdusta atas nama Allah. Itu tidak mungkin, kata dia. Tetapi bainana wa baina Abdul Muttalib. Tetapi kami dan mereka, baina Abdul Muttalib selalu bersaing. kafara sayrihan. Seperti dua kuda pacu yang dipacu untuk penggiling-penggilingan. Bersaing terus. Maka mereka memberikan makan, kami memberi makan. Mereka memberi minum, kami beri minum. Mereka menyambut tamu-tamu haji, kami juga sama. Tetapi kalau mereka memiliki Rasul, bagaimana kita menyayangi mereka? Artinya benar-benar dia tahu bahwa yang dibawanya adalah hak hanya karena hawa, hanya karena perasaan, hanya karena persaingan, kehormatan dan kemuliaan, kemudian dia menolak kebenaran yang dia sudah ketahui sendiri. Kau muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah ketika kita meyakini kebenaran itu kita menjalaninya. Dan ketika kita mendengar maka kita menerimanya. Maka itulah yang dikatakan hidayah. Karena sebagian banyak manusia ada yang mengetahui kebenaran. Tetapi tidak terbimbing untuk mengikutinya. Dan kita masih terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebenaran yang berikutnya yang ternyata kita kemarin belum tahu, hari ini baru tahu. Ternyata ini adalah hak. Ternyata itu adalah hak. Apakah kita akan mengikutinya? Wallahu ta'ala a'lam bil qada'i wal qadar. Kita tidak tahu tentang takdir. Apakah kita termasuk yang menerima atau kita yang menolak dengan hawa. Na'udzubillahi min dhalik. Tetapi kita berharap. Dan kita bertekad di hadapan Allah dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa sesungguhnya salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh hidupku, matiku, ibadahku, salatku semuanya untuk Engkau Rabbul alamin. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini barakallahu fikum adalah berat. Perkara yang kita akan hadapi ujian demi ujian sesuai dengan keimanan kita. Semakin naik iman, semakin berat ujian. Semakin tinggi iman, semakin susah ujian. Dan dikatakan barakallahu fikum ya Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka menyatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu. Wala ya'lamanna dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dan Allah pasti tahu. Siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kau muslim yang saya hormati. Maka kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah untuk terbimbing dengan hidayah terus menerus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana kita sudah bertekad dan sudah beriman, sudah berkeyakinan bahwa jalan satu-satunya jalan kebenaran adalah jalan tauhid dan jalan kebenaran satu-satunya adalah jalan tauhid dan jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian, kuat-kuat, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Karena sesungguhnya di hadapan kita ada ayyamus sabr. Di hadapan kita ada hari-hari susah. Mereka-mereka al-mutamassik bis sunnah, kal alal jamr mereka yang berpegang di sunnah dengan saat-saat itu seperti orang yang memegang bara api. Dia pegang dia terbakar, dia lepaskan dia sesat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita kaum muslimin ahlas sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita ahlas sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan agar kita bisa menghadapi ujian demi ujian. Dan kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan istiqamah, dengan sabat ala tauhid wa sunnah. Dengan sabat di atas hak di atas kebenaran, di atas qala Allah wa qala Rasul, kaum muslim yang saya hormati. Ini pun termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa syukur adalah istiqamah. Yang namanya syukur adalah tetap di atas sunnah, tetap di atas perintah Allah. Dan ini barakallahu fikum. Sebagian mereka ketika diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, dia lupa dengan agamanya. Dia lupa dengan sunnah nabinya. Dia lupa dengan apa yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Maka ini orang-orang yang tidak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka-mereka asyakirun, orang yang bersyukur adalah mereka-mereka yang bertambah kenikmatan, bertambah istiqamah, bertambah kenikmatan, bertambah kokoh di atas sunnah, bertambah kenikmatan dia bertambah sabat ala din, ala tauhid. Kau muslim yang saya hormati. Semakin tinggi seseorang mendapatkan dunia, semakin susah dan semakin goyang, semakin kuat hempasannya, semakin kuat terpaan-terpaan ujiannya, maka kaum muslimin syukurilah apa yang Allah berikan. Syukurilah apa yang Allah berikan walaupun sedikit dari dunia. Kita sabari, kita syukuri, maka itu adalah kenikmatan. Karena jangan-jangan kalau Allah beri dunia lebih dari apa yang kita terima, bisa jadi kita naudzubillah bukan orang yang sabar. Bisa jadi kalau kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, maka nasallahu taala kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala tsabat wal istiqamah. ويهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل آمين وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه wa sallam tasliman الحمد Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia termasuk yang patut kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi rahmah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ahkam hukum-hukum semuanya dalam rangka rahmat dan ini khonibina azakumullah. Jelas-jelas adalah perkara yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pegang, kita jalani. Maka kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Agama ini adalah agama rahmat. Dan Rasulullah adalah Nabi rahmah dan ikhwan ibadina azakumullah kaum Muslim yang saya hormati. Di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala kata bil ihsan fi kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menuliskan kasih sayang. Al ihsan dalam segala sesuatu. Bahkan dalam membunuh, membunuh dengan baik. Allah Subhanahu wa taala wadribu minhum banan. Potonglah tangan-tangan mereka atau leher-leher mereka. Kata para ulama, yakni tangan agar mereka tidak lagi bisa mengayunkan pedangnya. Leher adalah yang paling cepat mati. Subhanallah, Rasulullah SAW hatta dalam perang tidak meninggalkan rahmat. Rasulullah SAW mengajarkan hatta dalam perang, walaupun dalam perang fisabilillah, ughzu, wala taghullu, wala tumathilu, wala taqtulu walidan, wala asifa. Peranglah fisabilillah. Peranglah tetapi jangan mencuri pampasan perang. Peranglah tetapi jangan mencacati musuh. Peranglah tetapi jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh wanita. Dan jangan membunuh orang-orang pekerja. Kau muslimin yang saya hormati. Maka ini adalah agama yang penuh rahmat. Kita contohkan perkara yang di samping mereka mengira bahwa itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Yaitu perang. Ternyata di dalamnya juga penuh rahmat. Apalagi perkara-perkara yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Semuanya tidak lepas dari rahmat. Kau muslimin yang saya hormati. Udu'u إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdakwah dengan hikmah, dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik, at targhibi wat tarhib memberikan berita-berita gembira dan memberikan ancaman-ancaman. Berita gembira kalau mereka mau menerima dan ancaman kalau mereka ternyata menolak maka ini barakallahu fikum bukan perkara keputusan atau bukan fonis. Tetapi terhib buat terhib adalah ancaman. Kalau kalian tidak segera taubat, kalian akan begini, kalian akan begitu di akhirat kelak. Adapun fonis, maka ahli sunnah meyakini bahwa selama mereka masih hidup, tidak bisa dipastikan dia fil jannah atau dia fil nar. Enggak bisa dipastikan fulan ahlun nar atau fulan ahlil jannah bagaimanapun kufurnya, bagaimanapun sesatnya kecuali kalau sudah mata ala dhalik. Kalau dia mati di atas kekafiran, maka Rasulullah SAW menyunahkan untuk kita melaknat kuburan orang-orang yang kafir. Dan kita diajarkan untuk menyatakan kebencian pada mereka. Khonibirin azakumullah, kumusim yang saya hormati. Demikian pula dalam perkara-perkara lain. Dicatat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Dengan yang esan dengan yang lebih bagus, yang ahsan. Mereka membantah dengan sumpah serapah mereka membantah dengan caci maki, mereka membantah dengan ucapan-ucapan yang penuh kemarahan, penuh dengan emosi. Tetapi ahlus sunnah tidak seperti mereka. Membantah mereka bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ilmu. Membantah mereka dengan nasihat, membantah mereka dengan hujah, dan dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah beri petunjuk mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Bahwa kita membenci mereka. Tapi ke hati kita mendoakan mereka. Ucapan kita memperingatkan dengan peringatan-peringatan. Ucapan kita memperingatkan dengan tahdir. Hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Tetapi hati kita menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah. Kau muslim yang sahur hormati. Ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat, ini adalah ihsan yang diwajibkan oleh ummah, oleh Allah Subhanahu wa taala pada ummah ini pada kaum muslimin agar dalam dakwah penuh rahmat, dalam jihad penuh rahmat, dalam pergaulan penuh rahmat dan rahmat itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rahmat itu adalah seperti yang dicontohkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk rahmat adalah mengingatkan kaum muslimin bahaya bid'ah dan bahaya ah-, ahli bid'ah. Dan termasuk rahmat adalah memperingatkan mereka-mereka yang menyimpang agar kembali pada sunnah. Dan termasuk rahmat agar jangan diikuti orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dan ini termasuk rahmat karena kita berharap agar kesesatan mereka tidak diikuti orang banyak. Termasuk rahmat agar kita mendoakan mereka di kesendirian kita. Allah mahdihim. Fa'innahum la ya'alamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Barangkali mereka belum tahu. Barangkali mereka belum paham. Allahumma mahdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Agar mereka kembali pada sunnah Beberapa ulama ketika melihat jenazah orang kafir menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dia orang kafir. Bukankah kalau dia mati, masih dalam keadaan kafir berarti dakwah kita gagal? Bukankah harapan kita agar semua manusia jadi mukmin, tetapi sampai dia mati kita belum berhasil mengislamkan mereka. Tetapi sampai dia mati kita belum bisa menasehati mereka untuk kembali pada hak Kembali kepada kebenaran. Ini rahmah barakallahu fikum. Dan ini jangan dihilangkan. Jangan sampai terkesan bahwa kita tidak punya rahmat dan tidak tidak memiliki rahmat. Kita berbicara tentang bahaya ahli bidah karena kasih sayang. Karena rahmat kita kepada mereka. Rahmat kita kepada kita sendiri dan kepada umat Islam, kepada ahli sunnah agar jangan terbawa dengan mereka. Maka kaum muslim yang saya hormati, sesungguhnya tidak bertentangan antara ini dengan itu perkara dakwah ini intinya adalah menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menerangkan ini adalah hak, maka ikutilah dia. Dan menerangkan ini batil, jauhilah dia. Dan itu inti dakwah. Dan yang namanya hak dengan batil adalah tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Kau muslim yang saya hormati, semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka ila tauhid wa sunnah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka ila tauhid wa sunnah, ila salaf salih, ila manhaj al-haq dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita dan juga mengampuni dosa kaum muslimin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. وأقم الصلاة